Dan puasa itu disebut dengan siam fi ayyamil bid tentang keutamaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siam tiga hari tersebut kasiyamid dahr seperti melakukan siam sepanjang masa. Kemudian wasiat yang kedua adalah untuk melakukan dua rakaat dari sholat duha. Sedangkan wasiat yang ketiga adalah agar melakukan sholat witir sebelum beranjak tidur. Kita telah terangkan dalam pertemuan yang lalu tentang pelaksanaan dua rakaat duha. Demikian pula illah sebab dari wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah agar melakukan sholat witir sebelum tidur, yaitu dikarenakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak menghabiskan waktu malamnya dalam rangka untuk murajaah, dalam rangka untuk mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan jika tidur maka tidak bisa melakukan salat witir di akhir malam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada beliau untuk melakukan sholat witir tersebut sebelum beranjak tidur. Wasiat ini pula disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Darda, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan juga disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dhar Al-Ghifari sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis berikutnya Al-Hadithul Khamis والتسعون بعد المئة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم warabbil ka'bah. Al-Hadith Al-Khamis wa Tis'un Ba'dal Mi'ah. Hadith yang ke-195 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadith ini dan juga hadith berikutnya. Hadith yang ke-196 akan menjelaskan kepada kita tentang hukum siam pada hari Jumu'ah? Apa hukum siam pada hari Jumu'ah? An Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Beliau adalah salah seorang tabi'in dan tergolong dari tabi'in yang siqah yang dapat dipercaya beliau dari suku Makhzum Al-Makhzumi salah satu dari cabang Quraisy Al-Makki dan beliau adalah seorang yang berasal dari kota Makkah. Qala ia berkata Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhzumi al-Makki berkata Sa'altu Jabir bin Abdullah Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau dari kalangan Ansar, Al Ansari. Dan jika disebutkan bahwa seorang sahabat Rasul dari kalangan Ansar, maka bisa dipastikan bahwa beliau atau ia berasal dari kota Madinah. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah saat hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya yang berasal dari luar Makkah, yang berasal dari luar Madinah, yang kemudian disambut oleh para sahabat dari kalangan penduduk Madinah, dibantu tempat tinggalnya, dibantu uh, mendapatkan mata pencarian dan lain sebagainya, dibantu dan ditolong dari banyak sisinya, sehingga dengan itu para sahabat dari kalangan penduduk Madinah dijuluki atau disebut dengan sebutan Al-Ansar, para penolong atau orang-orang yang siap untuk memberikan pembelaan. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau salah seorang sahabat dari kalangan penduduk Madinah. Beliau sebagai seorang sahabat Rasul, ayahnya juga sebagai sahabat Rasul saw. Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Jabir dan ayahnya yang bernama Abdullah keduanya memiliki keutamaan yaitu sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Muhammad bin Abbad bin Ja'far kepada sahabat Jabir bin Abdullah? Pertanyaannya adalah anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jumu'ah a a di sini lil istifham untuk pertanyaan yang berarti apakah sama dengan hal anaha apakah melarang naha melarang an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An dari saumi saum puasa yaumil jumuah di hari Jumuah dengan takbir lain dengan ungkapan lain apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa bersiam di hari Jumuah Qala maka sahabat Jabir bin Abdullah menjawab, "Na'am." Iya. Wazada Muslimun di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah terdapat sebuah tambahan wa rabbil Ka'bah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menyatakan na'am ya kemudian diberi penegasan wa rabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb diantara maknanya adalah pencipta. Pencipta. Dan di sini di samping pencipta juga sebagai yang memuliakan, yang mengatur Al-Ka'bah. Al-Ka'bah kita tahu bahwa Al-Ka'bah merupakan uh, kiblat kaum muslimin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sedang kita pelajari ini mengisahkan kepada kita tentang perjumpaan seorang tabi'i, seorang tabi'in yang thiqah yang bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhzumi al-Makki dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Perjumpaan ini terjadi di kota Makkah. Lebih khusus lagi, perjumpaan ini terjadi saat keduanya sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf merupakan salah satu kegiatan yang terdapat di dalam ibadah umrah ataupun ibadah haji. Atau bisa juga tawaf dilakukan sebagai ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Tidak ada keterkaitan dengan umrah ataupun haji. Nah, Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhzumi ketika itu berjumpa dengan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di Makkah dan kondisi keduanya dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, seorang tabi'in yang mulia ketika bertemu dengan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah yang merupakan salah satu dari al-mukthirin fi riwayatil hadith an Rasulillah yang merupakan dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka seorang tabi'in yang mulia ini tidak menyia-nyiakan perjumpaannya dengan sahabat Jabir bin Abdullah beliau seiring dengan ibadah tawaf yang dilakukannya menyempatkan diri untuk bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah tentang suatu masalah yang membutuhkan penjelasan dari seorang yang pernah dididik, dibina dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pertanyaan tersebut adalah berkaitan dengan saum pada hari Jumat. Maka beliau berkata, "Anahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saum yaumil Jumat." Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari saum di hari Jumat? Kita lihat seorang tabi'in yang mulia ketika menanyakan suatu permasalahan dalam agama ini beliau langsung menanyakan tentang apa yang bersumber dari Nabi saw. Alaihi Wasallam. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyatakan apa pendapatmu tentang saum pada hari Jum'ah. Tidak. Tetapi yang, yang ditanyakan adalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari saum di hari Jum'ah. Ini menunjukkan tentang fikhu at-tabi'in. Tentang betapa fahamnya para tabi'in tentang urusan agama ini dan betapa fahamnya mereka bahwasannya al-marja'iyah rujukan dalam syariat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat di sini suatu masalah ditanyakan kepada seorang sahabat konteks pertanyaannya apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari saum di hari Jumat ditanyakan kepada sahabat Nabi agar terbimbing di dalam mendapatkan informasi terkait dengan urusan agama ini. Mengapa Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhzumi menanyakan hal ini. Tentu yang pertama karena memang ketika seseorang tidak mengetahui tentang urusan agama ini, obatnya adalah bertanya kepada ahlul ilm. Shifa, shifa ayyi as-su'al. Obat atau penyembuh dari kebodohan itu adalah bertanya kepada ahlul ilm. Kemudian yang kedua, timbul suatu tanda tanya kepada beliau. Tanda tanya pada diri beliau. Tentang sesuatu yang mungkin pernah beliau dengar terkait dengan larangan saum pada hari Jumat. Mengapa? Hari Jum'ah adalah hari yang mulia Idul Usbu' hari raya dalam sepekan. Hari yang paling mulia di antara hari-hari dalam sepekan. Mengapa kok tidak boleh melakukan saum di situ? Tentu saum di sini maksudnya adalah saum sunnah. Puasa di sini adalah puasa sunnah. Hal inilah yang membuat beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Maka sahabat Jabir bin Abdullah yang benar-benar mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan saum di hari Jumu'ah, beliau menjawab naam, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari saum al Jumu'ah. Maka ketika sahabat Jabir bin Abdullah memberikan jawaban na'am, ya. Masih nampak pada diri Muhammad bin Abbad bin Ja'far suatu keanehan. Kok hari Jumu'ah yang mulia tidak diperkenankan saum di situ, dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika masih tampak sesuatu yang ada pada diri Muhammad bin Abbad bin Ja'far, nampak masih belum puas dengan jawaban tersebut, maka sebagaimana di dalam riwayat Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah memberikan suatu penegasan, "Na'am wa rabbil Ka'bah." Ya, demi Rabb Ka'bah ini. Jadi perkataan warabbil Ka'bah mengandung suatu sumpah. Warabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Maknanya adalah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan dalam rangka sebagai penegasan tentang hukum tersebut agar diri seorang tabi'in yang mulia Muhammad bin Abbad bin Ja'far menjadi tentram dengan jawaban tersebut. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan munasabah keterkaitan ucapan sahabat Jabir bin Abdullah wa Rabbil Ka'bah. Mengapa beliau mengucapkan na'am wa Rabbil Ka'bah? Kok bukan na'am wallahi? Munasabahnya adalah keterkaitannya adalah karena saat itu mereka berdua sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga sangat tepat sekali jika sumpah tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mulia yang ada di sekeliling mereka. Naam wa rabbil Ka'bah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Keterangan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan ifrad shaumil Juma berkaitan dengan melakukan siam di hari Jumat secara khusus. Larangan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari siam di hari Jum'ah yaitu ketika siam tersebut dikhususkan pada hari Jum'ah saja. Maka yang demikian inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika siam di hari Jum'ah tidak mengandung makna pengkhususan, maka yang demikian diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis berikutnya. Al hadithus sadis wa tis'un ba'dal mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده الحديث السادس والتسعون بعد المئة حديث yang ke-196 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya sahabat Abu Hurairah beliau adalah sahabat Nabi yang mulia yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah julukan beliau. Hurairah adalah kucing kecil. Abu Hurairah maksudnya adalah bahwa beliau adalah seorang yang sangat sayang dengan kucing. Adapun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr dari kabilah Daus dan kabilah Daus termasuk kabilah Yaman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Qala beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biaqulu bersabda La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ay yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu Di sini sahabat Jabir bin Abdullah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam periwayatan hadis di sana ada sekian sirah sekian cara saat mendengarkan hadis dari syekhnya Di antaranya adalah dengan cara mendengar sesuatu dari syekhnya. Dalam hal ini sahabat Abu Hurairah mendengarkan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan atau sebuah sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini biasanya saat meriwayatkannya dengan menggunakan sami'tu. Aku telah mendengar sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. La yasumanna, janganlah sekali-kali melakukan saum ahadukum salah seorang di antara kalian yaumal jumu'ati di hari Jumu'ah illa kecuali ayyasuma yauman qablahu kecuali ketika dia melakukan saum sehari qablahu sebelumnya au yauman ba'dahu atau melakukan saum di hari setelahnya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah didengar oleh sahabat Abu Hurairah menjelaskan kepada kita kepada umatnya La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan saum di hari Jumat. Sampai di sini sangat terkait dengan hadis yang sebelumnya. Larangan melakukan saum di hari Jumat itu manakala seseorang mengkhususkan hari Jumat sebagai saumnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dan ini merupakan salah satu konteks ucapan Rasul yang melarang untuk melakukan som di hari Jumu'ah. Sebagaimana pada hadis sebelumnya yang ditanyakan oleh Muhammad bin Abbad bin Ja'far kepada Jabir bin Abdullah, "Anahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Jumu'ah?" Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari saum di hari Jumu'ah? Maka sahabat Jabir menyatakan naam, iya. Nah, di antara ucapan beliau atau larangan beliau adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah ini. La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan saum yaumal jumu'ah pada hari Jumu'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pengecualian. Illa kecuali ayyasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Kecuali seseorang tersebut melakukan saum sebelumnya, sebelum hari Jum'ah. Au yauman qablahu atau melakukan saum setelahnya, setelah hari Jum'ah. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa melakukan saum di hari Jumat secara khusus bidzat dzalikal yaum dikarenakan zat hari Jum'ah itu sendiri apakah dalam bentuk pengagungan hari tersebut atau eh, niatan-niatan lain maka yang demikian dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam namun jika seseorang melakukan saum di hari Jum'ah bukan karena pengkhususan hari Jum'ah tersebut kemudian dalam prakteknya didahului saum sebelumnya sehari sebelumnya yaitu di, di hari Yaumul Khamis pada hari Kamis maka yang demikian itu diperbolehkan seorang saum di hari Kamis, kemudian setelah itu saum di hari Jumu'ah. Maka saum yang terjadi pada hari Jumu'ah tersebut bukanlah termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seseorang melakukan saum di hari Jumu'ah, kemudian diiringi saum di hari setelahnya, yaitu hari Sabtu yaumus sabt maka yang demikian diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah maka dari itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini menjadi penjelas dari larangan untuk melakukan saum di hari Jumat. Penjelas dari sisi bahwa larangan saum di hari Jumat itu ketika dilakukan khusus pada hari Jumat itu saja. Kemudian keterangan berikutnya adalah bahwa saum di hari Jumat menjadi boleh manakala didahului sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala ada sebuah keterangan tambahan dan ini dibawakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Tambihul Afham yang merupakan syarah dari Umdatul Ahkam Termasuk pengecualian juga ketika seseorang telah terbiasa melakukan suatu saum lalu menepati hari Jum'ah tersebut. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah seorang biasa melakukan siam Dawud. Sehari som, sehari tidak, sehari som, sehari tidak. Maka mau tidak mau dalam proses perjalanan amaliyah dia untuk saum Dawud tersebut akan melalui hari Jum'ah. Ketika saum hari Senin. Kemudian hari Selasanya tidak saum. Hari Rabunya saum, hari Kamisnya tidak saum, maka hari Jum'ahnya saum. Hari Sabtunya tidak saum, hari Ahadnya saum. Kita lihat di sini praktek siam Dawud dengan contoh yang disebutkan tadi tidak didahului sebelumnya dengan saum. Hari Jumat, hari Kamisnya tidak saum. Kemudian hari Sabtunya juga tidak saum. Akan tetapi hari Rabu saum, kemudian Jumatnya saum, kemudian Ahadnya. Maka yang seperti ini juga diperbolehkan di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala kecuali seseorang yang telah terbiasa untuk melakukan saum di hari tersebut. Maka praktek saum Dawud tidak termasuk dari hadis Abi Hurairah yang sedang kita belajar ini tidak termasuk yang dikecualikan oleh hadis Abi Hurairah tentang bolehnya som di hari Jumat. Mengapa? Karena som Dawud tersebut sebelum dan sesudahnya tidak ada. Hari Jumat somnya, hari Kamis tidak som dan hari Sabtunya tidak som. Lalu hadis yang lainnya lah selain hadis Abi Hurairah ini yang menunjukkan bahwa praktek siam Dawud tersebut tidaklah masalah dan dibolehkan di dalam syariat ini. Karena ia melakukan saumnya yang merupakan e, saum yang biasa dia lakukan. Hanya saja kebetulan e, bertepatan dengan e, hari Jumat. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang melakukan siam Dawud dan kebetulan salah satu harinya itu adalah hari Jum'ah, maka tidak termasuk melakukan ifradus saum di hari Jum'ah. Tidak termasuk mengkhususkan saum pada hari Jum'ah. Karena hakikatnya dia tidak mengkhususkan saum tersebut pada hari Jum'ah. Dia melakukan saum di hari itu hanya kebetulan saja kebetulan masuk dalam rangkaian silsilah Saum Dawudnya yang kebetulan saat itu jatuh pada hari Jum'ah yang kemudian dilanjut pada eh, hari Ahad dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara keterangan terkait dengan saum di hari Jum'ah dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tambahan faidah dari Asy-Syaikh Al-Bassam hafizahullah taala bahwa di antara hikmah larangan Rasul Sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan hari Jumat dengan melakukan ibadah saum karena hari Jum'ah merupakan Idul Usbu. Hari Jum'ah merupakan Id, hari rayanya dari hari-hari sepekan tersebut. Sebagaimana Idul Fitr yang merupakan hari raya setelah Saum Ramadan dan Idul Adha yang merupakan hari raya, kurban. Tidak diperkenankan di dalam syariat ini untuk melakukan saum, maka demikian pula pengkhususan untuk melakukan saum di hari Jum'ah yang merupakan Idul Usbu dilarang di dalam syariat ini. Hanya saja di sana ada perbedaan bahwa untuk saum hari Jum'ah terdapat sebuah pengecualian boleh dilakukan ketika didahului saum sebelumnya atau saum setelahnya. Atau ketika seseorang telah terbiasa melakukan suatu ibadah saum dan bertepatan dengan hari Jumat, maka yang seperti ini diperbolehkan. Berbeda dengan Idul Fitr dan Idul Adha secara mutlak tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam syariat ini untuk melakukan saum pada dua hari raya tersebut. Itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita pelajari dalam pertemuan yang berbahagia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.